wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan dan rahmat kepada kita semua. Dan kenikmatan yang paling besar adalah kita diberikan hidayah kepada agama Islam dan dibukakan hati kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Rasulullah SAW keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia di dalam agamanya. Hadis ini ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah memberikan petunjuk kepada kita tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu dan bahwasanya Allah jika menghendaki kebaikan dari seorang hamba akan dijadikan dia memahami agamanya dan akan dibukakan hatinya untuk menuntut ilmu agama para ulama mengatakan yang bisa kita pahami dari hadis ini bahwasanya orang yang tidak Allah kehendaki kebaikan maka tidak dijadikan dia paham tentang agamanya dijadikan dia berpaling dari memahami agama Allah SWT kemudian terkhusus dengan Masjid Nabawi ini maka Rasulullah SAW telah mengabarkan atau memberi kabar gembira, gembira kepada kita semua di dalam sebuah hadis Beliau SAW mengatakan Man dafala masjidi hadha Lam ya'tihi Illa li khairin yata'allamuhu Au yu'allimuhu Fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah Kata beliau SAW Barang siapa yang memasuki masjidku ini Yaitu masjid Nabawi Tidak mendatanginya Kecuali untuk kebaikan yang dia pelajari yaitu menuntut ilmu atau kebaikan yang diajarkan kepada orang lain fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah maka kedudukan dia seperti kedudukan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mendampingi Rasulullah SAW di dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Merekalah al-Muhajirun dan Ansar yang Allah pertemukan mereka di kota ini yaitu di kota Rasulullah SAW ini dan keutamaan-keutamaan mereka sangat banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Pengertian sahabat siapakah mereka? as-sahabi atau seorang sahabat menurut para ulama adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islam Sahabat itu pengertiannya adalah orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman dengan beliau kemudian meninggal mati dalam keadaan Islam Siapakah sahabat? Orang yang bertemu Nabi SAW Beriman dengan beliau Dan meninggal dalam keadaan Islam Bertemu dengan Nabi SAW Meskipun cuma sebentar Sesaat Tetapi pernah bertemu Dan tidak harus dia dalam keadaan melihat Mungkin dia bertemu dan dia dalam keadaan sebagai orang yang buta Man laqiya Nabi SAW barang siapa yang bertemu dengan Nabi SAW orang yang beriman kepada beliau meskipun hidup di masa beliau tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW maka dia bukan seorang sahabat jadi syarat pertama untuk menjadi seorang sahabat adalah bertemu dengan Nabi Seandainya dia beriman kepada Nabi Tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW maka dia tidak dinamakan sahabat. Contohnya seperti Raja Ethiopia yang hidup di zaman Rasulullah SAW, yaitu Raja Najasyi. Beliau beriman kepada Nabi SAW, tetapi belum pernah melihat Nabi SAW, apalagi bertemu dengan beliau. Beliau beriman dengan kerasulan Rasulullah SAW bahwasanya beliau adalah seorang Rasul dan bahwasanya yang mengutus Rasulullah SAW adalah sama, yaitu zat yang telah mengutus Nabi Isa alaihissalam. Sumbernya sama. Akan tetapi Raja Najasyi belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Meninggal dalam keadaan tidak pernah bertemu Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW ketika meninggal raja ini, beliau menyolatkan di sini mengimami para sahabat untuk men mensalatkan salat gaib kepada raja Ethiopia ini, Ethiopia ini yaitu raja Najasyi. Beliau imami para sahabat di Baqi. Dan saat itu Baqi bukan ber, bukan berupa kuburan seperti ini. Jadi Baqi ini adalah tempat yang luas yang digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi beliau sholat di sebagian pojokan dari baki tersebut Menyolati Raja Najasyi Beliau tidak pernah melihat Nabi SAW Tapi beriman Dan beliau bukan termasuk sahabat Tetapi termasuk tabi'in Siapa tabi'in? Tabi'in adalah orang yang melihat Atau bertemu dengan orang yang melihat Rasulullah SAW Raja Najasyi ini bertemu dengan para sahabat Rasulullah SAW tetapi tidak pernah melihat Rasulullah sehingga beliau tergolong tabi'in dan bukan termasuk para sahabat. Padahal beliau hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat pertama untuk menjadi seorang sahabat adalah pernah bertemu dengan Nabi sallallahu Kemudian yang kedua beriman dengan beliau. Kalau bertemu dengan Rasulullah SAW tetapi tidak beriman dengan beliau, maka tidak dinamakan sahabat orang-orang kafir seperti Abu Jahal misalnya bertemu dengan Nabi SAW melihat beli, melihat beliau beliau pun melihat Abu Jahal berbicara dengan beliau beliau pun berbicara, berbicara dengan Abu Jahal tetapi tidak beriman dengan Rasulullah SAW maka dia bukan sahabat demikian pula orang-orang munafik yang bertemu dengan Rasulullah SAW tetapi mereka tidak beriman di dalam hatinya. Beriman secara ucapan, tapi tidak beriman secara hatinya. Maka mereka bukan sahabat. Orang-orang munafik ini bukan sahabat Rasulullah SAW. Kemudian syarat yang ketiga wa mata alal Islam. Yang namanya sahabat itu meninggal dalam keadaan Islam. Apabila dia bertemu dengan Rasulullah SAW beriman dengan beliau kemudian dia murtad sepeninggal Nabi SAW misalnya murtad kembali ke agama kesyirikan atau kembali kafir maka yang demikian itu bukan termasuk sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. kalau dia murtad setelah dia masuk Islam meskipun dia bertemu Nabi Alaihi Wasallam, meskipun dia beriman sebelumnya tapi kalau sebelum dia meninggal dia murtad maka dia bukan termasuk sahabat Rasulullah SAW. Jadi para sahabat atau yang dinamakan dengan sahabat adalah orang yang bertemu Nabi SAW, kemudian beriman dengan beliau dan meninggal di atas keislaman. Dan para sahabat Nabi SAW jumlahnya banyak. Yang ikut mendampingi Rasulullah SAW ketika Haji Wada, Haji yang terakhir, Haji perpisahan pada tahun 10 Hijriah itu lebih dari 100 ribu orang sahabat 100 ribu orang sahabat ikut haji bersama Rasulullah SAW itu baru yang menghadiri haji wada belum yang tidak hadir belum yang sudah meninggal sebelumnya makanya ada yang mengatakan jumlah keseluruhan para sahabat kurang lebih 140 ribu orang 140 ribu orang cuma yang hadir haji wada saat itu hanya sekitar 100 ribu orang. Dan sahabat yang terakhir kali meninggal di dunia ini adalah Abu Tufail. Abu Tufail Amir ibn Wathilah. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling terakhir meninggal. Meninggal kurang lebih tahun 110 Hijriah. Beliaulah orang terakhir, sahabat terakhir Rasulullah SAW yang meninggalkan dunia ini. Dan beliau dikuburkan di Mekah Yaitu Abu Tufail Amir bin Wasilah Kemudian keutamaan-keutamaan para sahabat Rasulullah SAW Disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Dan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih Di dalam Al-Quran Rasulullah Allah SWT berfirman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 kazarain akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu zurra' liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima yang artinya Muhammad adalah Rasulullah walladhina ma'ahu dan orang-orang yang bersama dia yaitu para sahabatnya. Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka keras terhadap orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir ini adalah musuh Allah dan mereka menjadi musuh musuh Allah Subhanahu wa taala. Ruhama'u bainahum. Mereka saling menyayangi di antara mereka. Ini adalah kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala bahasanya para sahabat Rasulullah SAW kaum Muhajirin dan Ansar ditaskiah dan diberi pujian oleh Allah Subhanahu wa taala bahasanya mereka membenci musuh-musuh Allah dan saling menyayangi di antara mereka. Ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. bahasanya mereka memiliki sifat-sifat yang baik. Apa di antaranya? membenci musuh Allah dan menyayangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Tarahum rukka'an sujada." Kamu melihat mereka, yaitu siapa? Para sahabat Nabi SAW Rukkaan sujada Dalam keadaan rukuk, Dalam keadaan sujud Artinya mereka adalah kaum yang banyak Beribadah kepada Allah SWT Dengan rukuknya dengan sujudnya dengan sholatnya yabtaghuna fadlan minallahi waridwana. mereka mencari keriduan dari Allah Swt, mencari fadl mencari keutamaan dari Allah dan juga mencari keriduan dari Allah Swt. Allah memuji mereka baik dohirnya maupun batinnya jadi mereka melaksanakan solat, melaksanakan rukuk sujud itu tujuannya bukan untuk mencari pujian dari manusia mencari harta dunia bukan. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya ingin mencari keutamaan dari Allah dan hanya ingin mencari keridhaan dari Allah. Itu yang mereka inginkan. Tidak menginginkan yang yang lain. Hanya mencari ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah dan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengatakan demikian adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka zahirnya maupun batinnya. Allah tahu tentang niat-niat mereka. Ketika mereka berinfak, ketika mereka solat, ketika mereka berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menginginkan kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, wa'adallahu ladina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh di antara mereka apa yang Allah janjikan maghfirah Allah janjikan bagi mereka ampunan wa ajran azima dan juga pahala yang besar ini Allah janjikan bagi para sahabat Rasulullah SAW janjikan ampunan atas dosa-dosa yang mereka lakukan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat bukan maksum mereka adalah manusia seperti kita juga memiliki dosa Tapi Allah menjanjikan bagi mereka ampunan Makanya di zaman Rasulullah SAW Ada seorang sahabat wanita yang berzina Ada seorang sahabat laki-laki yang berzina Tetapi cepat sekali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjanjikan bagi mereka ampunan Dan juga pahala yang yang besar Kemudian di antara keutamaan sahabat Rasulullah SAW adalah yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam ayat wasabiqun al awalun min al muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda jannatin tajri tahtaha al anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim Allah mengatakan yang artinya dan orang-orang yang terdahulu al-awwalun yang pertama-tama minal muhajirin wal ansar dari kalangan orang-orang muhajirin yaitu orang-orang yang berhijrah menuju ke Madinah yang mereka meninggalkan daerahnya karena Allah meninggalkan harta bendanya meninggalkan rumahnya, meninggalkan kekayaannya dan juga meninggalkan orang-orang yang mereka cintai. Meninggalkan orang tua, meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak. Meninggalkan itu semua untuk mencari rida Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mendapat perintah untuk berhijrah. Wal ansar dan orang-orang ansar yaitu orang-orang yang menolong kaum Muhajirin yang mereka berada di kota ini yaitu di kota Al-Madinah ini. Mereka menerima kaum muhajirin, menolong mereka, membantu mereka semampu mereka dengan uangnya, dengan hartanya. Bahkan ada di antara mereka yang rela untuk mencerai salah seorang istrinya untuk di supaya dinikahi oleh seorang muhajirin. Karena pengorbanan mereka dan kecintaan mereka terhadap saudara-saudara mereka yang berhijrah. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Kepada kaum Muhajirin dan Ansar, ridha kepada para sahabat Rasulullah sallallahu Ridha dengan ilmu mereka, ridha dengan amalan mereka, ridha dengan pengorbanan mereka ridha dengan kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya radhiyallahu anhum Allah ridha dengan mereka dan ini yang mengabarkan adalah Allah Subhanahu wa taala bahasanya Allah ridha dengan para sahabat Nabi SAW alaihi wasallam waradu'an dan mereka pun ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan pahala yang Allah berikan kepada mereka. Ridha menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka. Radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridha dengan mereka dan mereka pun ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannat dan Allah menyediakan bagi mereka itu para sahabat Rasulullah SAW jannat surga-surga tajri tahtahal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada mereka kekal di dalamnya dzalikal fawzul Adim dan yang demikian itu adalah keutamaan yang sangat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengabarkan kepada kita tentang keridhaan Allah terhadap para sahabat. Bagaimana kita tidak ridha dengan mereka? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridha dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara keutamaannya adalah yang tersebut di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun walladzina tabawwa'u ad dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق صحى نفسه فأولئك هم المفلحون Allah mengatakan dan bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin alladzina ukhriju min diarihim yang mereka dikeluarkan dari daerah mereka, dari rumah-rumah mereka. Wa amwalihim dan juga dikeluarkan dari harta-harta mereka yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka menginginkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaannya. Wa yansurunallaha wa rasulah. Dan mereka menolong Allah dan rasulnya dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah yaitu para muhajirin itu adalah orang-orang yang shadiqun. Siapa mereka? Orang-orang yang jujur mereka mengatakan ucapan yang sesuai dengan hati mereka dan mereka praktekkan apa yang mereka ucapkan dan yang ada di dalam, yang ada di dalam hati mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan amal soleh. Allah mengatakan Ula humus shadiqun. Mereka orang-orang muhajirin itu mereka adalah orang-orang yang sadik, yang jujur, yang bersih hatinya, ucapannya dan juga perbuatannya. Ini yang mengatakan demikian adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan orang yang pendusta. Kemudian waladina tabawa dar wal iman dan orang-orang yang sudah mendiami adar. Adar di sini adalah Madinah. Maksudnya adalah orang-orang Ansor yang mereka lebih dulu mendiami kota Madinah ini. Wal iman dan mereka terlebih dahulu beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin. Yuhibbuna naman hajara ilaihim mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka mencintai orang-orang muhajirin yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utu dan mereka tidak menemukan di dalam dada mereka itu di dalam hati mereka hajat keinginan atau hasad mimma utu terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin saat itu orang-orang muhajirin ketika datang ke kota Madinah ini oleh Rasulullah SAW diberikan kalau ada sesuatu ada rezeki diberikan harta oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Kaum Ansor mereka tidak merasa iri dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wayuthiruna ala anfusihim dan mereka lebih mendahulukan orang-orang muhajirin di atas mereka walau kana bihim khasasah meskipun mereka sendiri butuh wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun dan barang siapa yang Allah jaga dirinya dari kebakhilan maka mereka lah orang-orang yang beruntung di sini Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Ansar di mana mereka bersih hatinya dari kebakhilan mereka membantu kaum muhajirin dengan kemampuan mereka, sekuat tenaga mereka. Wa ulaika humul muflihun. Wa may yuqashah nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah jaga dirinya dari kebakhilan, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Pujian Allah bagi kaum Ansar. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan para sahabat Nabi wasallam yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah tazkiyah mereka Allah rekomendasi mereka Allah berikan mereka penghargaan dan pujian Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW juga demikian Rasulullah SAW bersabda An-nujumu amanatun lissama Fa'idha zahabatin nujum Atas sama'a ma tu'ad Rasulullah SAW mengatakan Bintang-bintang itu adalah penjaga bagi langit Apabila bintang-bintang tersebut pergi Maka akan datang kepada langit apa yang dijanjikan Maksudnya kalau bintang itu pergi Berarti sudah waktunya langit untuk hancur Itu pada hari kiamat Kalau bintang sudah berjatuhan Maka langit akan hancur Wa idan nuju mengkadarat Dan ketika Bintang-bintang itu berjatuhan Kemudian beliau mengatakan Wa ana amanatun li ashabi dan aku adalah penjaga bagi sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu dan apabila aku pergi ata ashabi ma yu'adun. Kalau aku pergi yaitu meninggal dunia, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang sudah dijanjikan kepada mereka. Artinya akan terjadi bencana, akan terjadi fitnah. Oleh karena itu setelah meninggalnya Rasulullah SAW ada orang yang murtad. Ini fitnah. Dan terjadi peperangan. Dan ini adalah juga termasuk fitnah. Jadi beliau mengatakan apabila aku pergi maka akan mendatangi sahabatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Kemudian beliau mengatakan wa ashabi amanatun li ummati. Dan para sahabatku ini adalah penjaga bagi umatku. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعدون ما adun dan apabila pergi para sahabat keluarnya para sahabat sudah pergi semuanya sudah meninggal maka akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan bagi mereka benar setelah meninggalnya para sahabat Rasulullah SAW banyak perpecahan di kalangan umat Islam bermunculan aliran-aliran banyak orang yang mengaku atau mengikuti hawa nafsu mereka Membuat perkara-perkara baru di dalam agamanya Baik dari akidahnya maupun dari cara beribadahnya Ini sepeninggal para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya Di antara keutamaan para sahabat Nabi SAW Mereka adalah penjaga bagi umat ini Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Kata beliau SAW, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang hidup di abadku, di zamanku. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Hadis ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Beliau mengatakan, sebaik-baik manusia siapa? Adalah orang yang ada di zamanku. Mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan, khairu ummati al-qarnul ladhi al-qarnul ladhina bu'ithu fihim beliau mengatakan sebaik-baik umatku adalah kurun yaitu manusia-manusia yang aku diutus di antara mereka. Maksudnya adalah para sahabat Rasulullah SAW. Ini adalah pujian dari Rasulullah SAW bahasanya orang yang paling baik di antara umat ini itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih baik daripada mereka. Baik apanya? Bukan baik dalam masalah dunianya. Tapi baik di dalam ilmuna, ilmunya dan juga amalannya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahum. Kata beliau SAW, seandainya salah seorang di antara kalian, janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar satu gunung Uhud, Nisaya pahalanya tidak akan sampai dengan satu mut. Satu mutnya adalah satu seperti ini, satu atau dua dua telapak tangan. Ini satu mut tidak akan sampai satu mud yang mereka infakkan yaitu diinfakkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jadi seandainya di antara kita ini ada yang menginfakkan satu gunung Uhud emas. Kemudian ada di antara sahabat Rasulullah SAW yang menginfakkan hanya sebesar satu mud saja. Maka pahala yang kita dapatkan tidak sampai kepada pahala yang didapatkan oleh sahabat tadi. Tidak akan sampai wala nasifahu bahkan tidak ada separuhnya. Tidak ada separuh dari pahala yang didapatkan oleh sahabat tersebut. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat Rasulullah SAW dan menunjukkan tentang keikhlasan mereka dan kuatnya iman mereka sehingga amalan sedikit yang mereka lakukan mereka mendapatkan pahala yang yang besar karena kekuatan iman, kekuatan ikhlas yang mereka miliki. Ini adalah sebagian hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana masih banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang utama. Karena kedudukan mereka adalah sebagai seorang sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka memiliki derajat yang bertingkat-tingkat. Jadi para sahabat Nabi SAW yang kita ketahui tadi keutamanya bukan berada di derajat yang sama. Tapi mereka bertingkat-tingkat tapi semuanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Allah mengatakan La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu Wa kullu wa'adallahu alhusna Wallahu bima ya'maluna khabir Wallahu bima ta'maluna khabir Yang artinya tidak sama di antara kalian Orang yang berinfak dan berjihad sebelum Fathu Mekah. Tidak sama di antara kalian yaitu para sahabat Rasulullah SAW, orang yang beriman, berinfak dan berjihad sebelum dibukanya kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Dengan siapa? Mereka kata Allah, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Orang yang berinfak dan berjihad di jalan Allah sebelum dibukanya Fathu Mekah ini lebih besar pahalanya, lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berinfak dan juga berjihad setelah dibukanya kota Mekah. Allah mengatakan la yastawi minkum, tidak sama di antara kalian. Orang yang berinfak sebelum dibukanya kota Mekah dengan setelah dibukanya kota Mekah menunjukkan bahasanya para sahabat Rasulullah SAW ini bertingkat-tingkat, bukan berada pada derajat yang yang sama. Kemudian Allah mengatakan wa kullu wa'adallahu husna. Dan setiap dari kalian Allah janjikan surga. Mereka memiliki derajat yang berbeda-beda tetapi semuanya dijanjikan oleh Allah SWT surga. Wallahu bima ta'maluna ta khabir. Dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW bukan berada di derajat yang sama. Oleh karena itu seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma belum menceritakan bagaimana di zaman Rasulullah SAW para sahabat membandingkan antara di antara manusia. Itu mereka menyebutkan siapa yang paling afdal, siapa yang paling baik, siapa yang paling utama di antara sekian para sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar mengatakan, kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu fa nukhayyiru Abu Bakr thumma Umar bin Umar bin Al-Khattab thumma Uthman ibn Affan Abdullah bin Umar mengatakan dulu kami di zaman Nabi SAW kita membandingkan di antara para sahabat Nabi SAW maka kami menjadikan yang paling baik, yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Thumma Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu Uthman bin Affan. Ini adalah ucapan Abdullah bin Umar seorang sahabi. Jadi di zaman Nabi SAW mereka sudah mengetahui bahasanya para sahabat itu bertingkat-tingkat derajatnya. Dan yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi derajatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan kunna naqulu wa Rasulullah SAW hai. Kami mengatakan ini sedangkan Rasulullah SAW saat itu masih hidup. Jadi mereka mengatakan yang paling afdal adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan dan saat itu Rasulullah SAW sedang atau masih dalam keadaan hidup. Dalam riwayat yang lain disebutkan fasami'ahu Rasulullah SAW dalik falam yungkirhu. Rasulullah SAW mendengar ucapan ini dan beliau tidak mengingkari. Artinya ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyetujui bahwasanya yang paling afdal, yang paling tinggi derajatnya di antara umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar, kemudian Uthman. Jadi para sahabat Nabi SAW bertingkat-tingkat dan masing-masing di antara mereka memiliki keutamaan. Terkadang keutamaan tersebut dimiliki oleh sebagian sahabat tetapi tidak dimiliki oleh sahabat yang yang lain. Contoh misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bukan termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Tapi beliau termasuk orang-orang yang terakhir masuk Islam. Tetapi Allah berikan beliau kelebihan Kelebihannya apa? Beliau menghafal hadis dari Rasulullah SAW Dan beliau orang yang paling banyak menghafal hadis dari Rasulullah SAW Dan ini tidak mungkin tidak dimiliki Oleh semua sahabat RA Abu Hurairah diberikan kelebihan Dia bisa menghafal hadis yang banyak dari Rasulullah SAW Karena memang beliau Senantiasa berada di masjid Beliau termasuk ahlu sufah senantiasa berada di masjid dan sering sering menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Ditambah lagi Rasulullah SAW pernah mendoakan untuk Abu Hurairah supaya apa yang dia dengar dari Nabi SAW itu tidak lupa selama lamanya. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau termasuk orang-orang yang terakhir-terakhir masuk Islam. Tapi Allah berikan kelebihan kepada beliau Beliau adalah termasuk penulis wahyu penulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Dan mungkin ini tidak semua para sahabat bisa menulis wahyu, tidak semuanya bisa menulis. Jadi masing-masing Allah berikan kelebihan, diberikan keutamaan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat Nabi SAW mereka bertingkat-tingkat dan masing-masing memiliki keutamaan dan semuanya Allah berikan janji untuk dimasukkan ke dalam surga. Kemudian akan kita sebutkan di sini beberapa contoh bagaimana para sahabat sallallahu alaihi wasallam dahulu di dalam kehidupan mereka sehari-hari sehingga mereka bisa dipuji oleh Allah dan Rasulnya Di antaranya adalah kehidupan mereka di dalam menuntut ilmu agama para sahabat Rasulullah SAW ini melebihi kita semua di dalam masalah semangat mereka untuk menuntut ilmu ini. Para sahabat Rasulullah SAW mereka sangat bersemangat untuk menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Sehingga banyak di dalam hadis-hadis disebutkan bahasanya mereka sedang duduk-duduk bersama Nabi Alaihi Wasallam bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW bainama nahnu julusun inda Nabi SAW ketika kami sedang duduk bersama Nabi ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW kemudian datang seseorang dan seterusnya banyak hadis-hadis yang disebutkan di situ bahwasanya para sahabat Nabi SAW sering bermajelis dengan Rasulullah SAW untuk apa? Untuk menimba ilmu dari beliau. Di antaranya adalah hadis Jibril ketika Rasulullah SAW sedang duduk di Masjid Nabawi Kemudian datang seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih Dan rambut sangat hitam Kemudian datang kepada Nabi SAW Dan bertanya tentang Islam, iman, ihsan dan seterusnya Ini para sahabat Nabi SAW sedang belajar sama beliau Apa yang beliau ucapkan Apa yang beliau lakukan Ini mereka lihat Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Kalau mereka tidak tahu sesuatu, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Makanya dalam hadis-hadis yang banyak disebutkan di situ. Ada seorang sahabat bertanya ya Rasulullah, Ayul amali afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Bertanya kepada Rasul, ingin tahu amalan yang paling afdal itu apa ya Rasulullah? Kebanyakan dari mereka masuk Islam ketika mereka sudah tua. Jadi dalam waktu yang sebentar mereka mungkin merasakan bahasa mereka sebentar lagi akan meninggal. Makanya mereka ingin amalan yang kira-kira bisa dikerjakan dengan mudah dan pahalanya besar. Bertanya ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal? Dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian ada di antara mereka yang datang, ya Rasulullah, ayu bi'adham Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Tujuannya apa mereka bertanya? Supaya mereka tahu dosanya apa sehingga bisa dijauhi. Kemudian Rasulullah menjawab, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan Allah sekutu-sekutu sedangkan Dialah yang telah menciptakan kalian. Kemudian dia bertanya, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, "Engkau membunuh anakmu dan engkau takut karena engkau takut anakmu akan makan bersamamu." Kemudian bertanya, bertanya lagi ya Rasulullah apa lagi dosanya? Antuzania halilata jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini adalah sebuah dosa yang besar. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW dalam perkara yang banyak tentang amalan, tentang dosa. Ada di antara mereka bertanya ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Ingin tahu siapa yang paling aku yang paling berhak aku berbakti kepada kepadanya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, ummuka ummuka ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan abuk. Setelah itu adalah bapak, bapakmu. Ini adalah para sahabat Nabi Alaihi Wasallam. di dalam hal ilmu. Kalau mereka tidak tahu, mereka bertanya kepada Nabi Alaihi Wasallam. Dan ini yang harusnya dilakukan oleh seorang Muslim. Bertanya tentang bagaimana tata cara solat yang benar, bagaimana tata cara berwudu, hadis ini sahih atau tidak amalan ini benar atau tidak yang ini ada dalilnya atau tidak demikian dan para sahabat Nabi SAW bukan hanya memiliki keutamaan dalam masalah ilmu tetapi dalam masalah beramal kalau mereka mengilmui sesuatu mereka mendengar ayat mendengar hadis itu mereka amalkan seorang tabi'in dia menceritakan tentang bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dulu mengamalkan ilmunya. Dia mengatakan, telah mengabarkan kepada kami orang-orang dari kalangan sahabat Nabi SAW. Bahwasanya mereka apabila membaca atau mendapatkan dari Rasulullah SAW 10 ayat, apabila mereka mendengar dari Rasulullah SAW 10 ayat, mereka tidak melewati 10 ayat ini sampai mempelajari 10 ayat ini dan juga mengamalkan. Jadi mereka tidak akan berpindah dari 10 ayat ini sampai mereka mengilmui, mengetahui maknanya dan juga mengamalkan ayat-ayat terse tersebut. Sehingga kalau kita dapatkan ada seorang sahabat hafal surat Al-Baqarah, itu di mata para sahabat yang lain itu sudah memiliki kedudukan yang yang tinggi karena mereka tidak menghafal surat Al-Baqarah kecuali sudah mengamal, sudah mengilmui maknanya dan juga sudah mengamalkan isi isinya. Bukan hanya sekedar mengha, menghafal. Demikian para sahabat Nabi sallallahu Ketika mereka mengilmui sesuatu mereka amalkan, tidak mereka tinggalkan. Abdullah bin Umar pernah dilihat oleh murid beliau yaitu Nafi'. Nafi' pernah melihat Abdullah bin Umar dia mencium hajar aswad atau memegang hajar aswad. Mengusap hajar aswad kemudian menciumnya yaitu ketika tawaf. Dan ini sunnahnya. Kalau kita tidak bisa mencium maka kita mengusap dan kemudian mencium tangan tangan kita. Ini Nafi' pernah melihat Abdullah bin Umar melakukan demikian. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Ma taraktuhu Mundu ra'aitu Rasulullah SAW yaf'aluhu Abdullah bin Umar mengatakan Aku tidak pernah meninggalkan amalan ini Yaitu mencium Atau me me mencium tangan yang digunakan untuk mengusap hajar aswad Aku tidak pernah meninggalkan amalan ini Semenjak aku melihat Rasulullah SAW melakukannya Nah di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim Atau asar ini Diriwayatkan oleh Imam Muslim Abdullah bin Umar tidak meninggalkan amal ini semenjak kapan? Semenjak dia pernah melihat Rasulullah SAW melakukannya. Ini adalah para sahabat Nabi SAW. Kalau mereka tahu hadis satu, mereka amalkan dan tidak mereka tinggalkan. Contoh yang lain adalah apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia pernah mendengar dia dan juga istri beliau yaitu Fatimah radhiyallahu anhu pernah diajari oleh Rasulullah SAW tentang zikir yang dilakukan sebelum tidur. Yaitu apa? Membaca tasbih 34 kali. Kemudian membaca e, membaca takbir 34 kali. Kemudian membaca tasbih 34 kali. Kemudian membaca tahmid yang terakhir 33 kali. Takbirnya 34, kemudian tasbihnya 34, Kemudian tahmidnya 33 kali Ini Rasulullah SAW pernah ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan Nabi SAW. Aku tidak pernah meninggalkan amalan ini tadi semenjak kapan? Semenjak aku mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Setelah beliau mendengarnya, tidak pernah beliau tinggal tinggalkan sampai beliau meninggal. Ada yang bertanya kepada beliau, hatta Laila sifin, Ya Ali, apakah engkau mengamalkan ini sampai ketika malam sifin? Malam uh, Siffin ini adalah perang yang besar yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Perang besar yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Iya, sampai ketika malam sifin aku tetap mengamalkannya. Jadi ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan perang, sedahsyat apapun, apapun, Ali bin Abi Thalib tetap mengamalkan hadis ini. Ya beliau tetap mengamalkan hadis ini, menunjukkan bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana semangatnya mereka untuk mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah para sahabat Nabi SAW menjadi kutwah bagi kita, teladan bagi kita baik masalah ilmunya maupun di dalam mengamalkan agama ini. Dan juga contoh-contoh yang lain yang menunjukkan bagaimana kecintaan mereka para sahabat Nabi SAW terhadap Rasulullah SAW. Dan mereka lah yang mengamalkan hadis Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada semua manu, manusia. Demikian para sahabat Nabi SAW, mereka mencintai Rasulullah SAW lebih, lebih dari dirinya, lebih dari anaknya, lebih dari semua manu, semua manusia. Seorang wanita setelah terjadinya perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Rasulullah SAW dan juga rombongannya datang dari Gunung Uhud. Ketika masuk ke Madinah, wanita ini diberikan berita kesedihan bahwasanya suaminya meninggal, mati syahid. Kemudian bapaknya juga meninggal. Kemudian saudara laki-lakinya juga mening meninggal. Ketika dikabarkan tentang tiga orang yang merupakan orang terdekat dia, suaminya, saudaranya dan juga bapaknya. Apa yang dia katakan? Bagaimana kabar Rasulullah SAW? Bagaimana kabar Rasulullah? SAW? Bagaimana keadaan beliau? Mereka mengatakan Alhamdulillah Rasulullah SAW dalam keadaan baik Kemudian dia mengatakan Selama Rasulullah SAW itu dalam keadaan baik Maka musibah setelah itu menjadi ringan bagi saya bagaimana kecintaan beliau atau seorang sahabia ini seorang wanita terhadap Rasulullah SAW. Yang penting Rasulullah SAW dalam keadaan baik. Maka musibah setelah itu menjadi ringan bagi bagi saya. Ini adalah seorang sahabia, Seorang sahabat yang bernama Zaid Ibnu Dathinah. Beliau pernah ditawan oleh orang-orang Quraisy dan mau dihukum mati. Nah, seorang musyrikin saat itu yaitu Abu Sufyan. Saat itu dia masih sebagai orang musyrik sebelum dia masuk Islam. Dia bertanya kepada Zaid ibnu Dathinah ini. Ansudukallah. Aku mau bertanya kepadamu, wahai Zaid. Apakah engkau senang apabila Muhammad sekarang ini menempati kedudukanmu fatudrabu unukuhu kemudian dipotong lehernya wa anta fi ahlik sedangkan kamu di berada di dalam keluargamu apakah kamu senang seandainya Muhammad datang ke sini menggantikan kedudukanmu untuk dipotong lehernya dipenggal lehernya dia ingin mengetahui bagaimana kecintaan Zaid ini terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Wallah demi Allah," katanya. "Ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi ma- fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'dhihi wa ana wa anni jalisun fi ahli." Kata beliau, "Demi Allah, aku tidak senang, aku tidak berbahagia, tidak tentram apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ini berada di tempatnya dan sedang terkena duri. Jadi dia mengatakan seandainya Nabi Muhammad SAW sekarang ini sedang terkena duri, aku nggak bisa tidur sekarang. Ya tidak bisa tenang, tidak bisa tentram. Bagaimana menunjukkan kecintaan para sahabat Rasulullah SAW terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah para sahabat Nabi SAW. Demikianlah ilmu mereka, demikian pula demikianlah amalan mereka Demikianlah kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya Oleh karena itu tidak heran Apabila Allah memuji mereka Dan Rasulullah SAW juga memuji mereka Oleh karena itu kewajiban kita Bapak ibu sekalian Adalah Mencintai para sahabat Rasulullah SAW Dan kita Mendoakan mereka dengan istighfar Dengan ampunan Sebagaimana Allah isyaratkan di dalam Al-Quran Walladzina ja'u min dihim. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Orang-orang yang datang setelah mereka Yaitu setelah para sahabat Nabi wasallam Mereka mengatakan apa? Rabbana ighfir lana li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Ya Allah Ampunilah kami Dan juga saudara-saudara kami Yang telah mendahului kami kepada keimanan yaitu para sahabat Nabi SAW. Ampunilah kami dan juga para sahabat. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil amanu. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ghil, perasaan hasad dan juga benci kepada para orang-orang yang beriman, yaitu kepada para sahabat Nabi SAW. Jadi kewajiban kita sebagai umat Nabi SAW yang datang setelah para sahabat adalah mencintai para sahabat kemudian mendoakan mereka dengan keridhaan radhiyallahu anhum apabila mereka disebutkan kita doakan mereka kemudian yang paling penting dari itu adalah mengikuti mereka mengikuti mereka di dalam ilmu mengikuti mereka di dalam amalan mengikuti mereka karena mereka sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ilmu mereka sudah dipuji. Amalan mereka sudah di, dipuji. Oleh karena itu kita ikuti mereka di dalam berilmu dan juga ber, beramal. Jadi kita mengikuti para sahabat Nabi SAW di dalam menjalankan agama ini. Karena para sahabat Rasulullah SAW mereka memiliki tiga kelebihan. Kelebihan yang pertama Kenapa kita mengikuti mereka di dalam agama, dalam beragama? Yang pertama mereka adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka adalah orang yang yang pemilik bahasa Arab. Jadi mereka yang paling paham tentang bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa mereka. Dan Al-Quran dan Sunnah ini diturunkan dengan bahasa mereka. Itu dengan bahasa Arab. Jadi yang paling paham tentang isi Al-Quran dan juga hadis itu adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para sahabat Nabi Alaihi Wasallam, mereka langsung melihat bagaimana ayat-ayat itu turun. Oh ayat ini maksudnya demikian karena ini turun kepada si fulan atau ini turun ketika kejadian ini. Mereka langsung melihat kejadian turunnya ayat. Dan mereka juga melihat bagaimana asbabul wurud yaitu datangnya hadis-hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini ketika peristiwa ini. Maksudnya demikian. Mereka paling tahu tentang mereka langsung menyaksikan turunnya Al-Quran dan juga asbabul wurud dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, para sahabat Nabi SAW, apabila mereka salah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kalau sampai mereka salah di dalam memahami ayat, maka langsung ditegur. Contohnya ketika Abu Bakar As-Siddiq beliau memahami ayat alladzina amanu walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Maka mereka akan mendapatkan keamanan di akhirat faulaika lahumul amnu wa muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Beliau memahami ayat ini bahasanya orang yang mendapatkan ke keamanan dan juga petunjuk adalah orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan tersebut dengan kezaliman. Beliau datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim?" kita beriman dan, dan siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Kalau kita berbuat zalim berarti kita tidak akan mendapatkan keamanan dan tidak akan mendapatkan petunjuk. Itu yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya? Inna syirka la zulmun Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang yang besar. Jadi maksud dari ayat ini, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm mencampuri keimanan dengan kedoliman. Kedoliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Jadi bukan kedoliman yang dilakukan di antara manusia, mengambil hartanya, memukul bukan, tapi yang dimaksud di sini adalah mencampuri mencampuri keimanan dengan kedoliman adalah dengan kesyirikan. Nah, ini Rasulullah SAW langsung menegur Abu Bakar As-Siddiq tentang pemahaman beliau terhadap ayat. Dan demikian seterusnya. Apabila ada seorang sahabat yang keliru di dalam memahami sabda Nabi SAW, di dalam memahami firman Allah SWT, maka ditegur. Oleh karena itu, kita di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kita memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Bukan dengan pemahaman yang lain. Kalau kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman selain pemahaman para sahabat, maka yang akan terjadi adalah kesesatan. Dan itu yang terjadi. Banyaknya aliran-aliran yang ada di sekitar kita, bukan karena mereka berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, bukan. Mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi mereka memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut dengan pemahaman mereka. Tidak kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan kalau kita selamat, ingin selamat dari kesesatan tersebut maka kita berpegang dengan pemahaman para sahabat. E, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan ditulis dengan kertas ya dan diajukan ke depan yang belum punya kertas silahkan ambil di depan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin selamat di dalam agama kita, maka adalah kita mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW karena tiga perkara yang tadi kita sebutkan. Mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang bahasa Arab, melihat langsung bagaimana Al-Quran dan Sunnah diturunkan, dan apabila mereka salah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, mereka langsung ditegur oleh Allah dan Rasulnya. Dan kesesatan yang ada di sekitar kita sebabnya karena satu saja tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW beliau menceritakan kepada kita, mengabarkan kepada kita tentang akan terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam. Maka beliau menyebutkan ada satu golongan yang selamat. Siapa mereka? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang selamat tersebut adalah orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Mereka yang selamat yaitu orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku yang mereka melaksanakan agama ini seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau para sahabat memahami demikian kita ikuti pemahamannya. Tapi kalau para sahabat tidak memahami demikian maka jangan kita ikuti. Itu adalah kewajiban seorang muslim supaya dia selamat dari perpecahan, supaya dia selamat dari kesesatan. Ada sebagian orang contohnya dia mengatakan bahwasanya orang yang sudah punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sudah punya keyakinan yang kuat, maka dia tidak perlu lagi melakukan ibadah. Tidak perlu lagi sholat sehingga sebagian mereka apabila datang sol, e, waktu sholat Yang mereka lakukan hanya berdiam sebentar Sambil memejamkan mata Sudah cukup katanya Kalau kita tanya apa dalilnya Mereka bisa menjawab dari Al-Quran -Qur, Al Dalilnya ada katanya Dalilnya adalah firman Allah SWT Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin Kata dia Allah berfirman dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Katanya, ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah yakin berarti dia tidak perlu lagi menyembah kepada Allah. Dalilnya apa? Bukan dari Injil, bukan dari Taurat, dari Al-Qur'an. Berdalil dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin katanya. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Coba, bagaimana sesatnya orang seperti ini? Cara menjawab, cara menjawabnya mudah. Kita katakan apakah ada di antara sahabat Rasulullah SAW yang memahami demikian? Jawabannya tidak. Kalau kita buka buku-buku tafsir dan kita melihat ucapan para sahabat Nabi SAW, mereka mengartikan al-yakin di sini adalah kematian. Al-yakin yang ada di dalam hati ini maknanya adalah kematian. Maksudnya adalah sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Kenapa kematian dinamakan al-yakin? Karena kematian itu pasti terja terjadi. Yakin akan terja terjadi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian yang pasti akan terja terjadi. Itu yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika beliau atau ketika meninggal Uthman bin Mas'un. Ini adalah saudara sepersusuan Rasulullah SAW yang meninggal tahun 2 Hijriah dan dikuburkan di Baqi. Ada yang mengatakan beliau adalah orang yang pertama kali dikuburkan di Baqi. Beliau SAW mengatakan, "Amma hadza faqad atahul yakin." Adapun ini yaitu Uthman bin Mas'un telah datang kepadanya al-yakin. Maksudnya apa? Kematian. Jadi al-yakin menurut para sahabat Nabi SAW maknanya adalah kematian. Coba, kalau kita kembali kepada para sahabat Nabi SAW di dalam memahami Al-Quran dan hadis, maka kita akan selamat dari kese kesesatan. Tapi kalau kita hanya mengandalkan Al-Quran, kemudian kita pahami ter eh, Al-Quran tersebut dengan pemahaman kita, atau dengan pemahaman guru kita, tanpa kita merujuk kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, maka dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang mereka mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya dalilnya sama, dalilnya adalah Al-Quran. Kata mereka, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa khataman nabiyyin khatam di sini maknanya bukan penutup, bukan penutup para nabi, tapi itu adalah maknanya adalah cincin. Karena khatam di antara maknanya adalah cincin. Artinya dia hanya sekedar perhiasan dari para nabi, bukan penutup, hanya sekedar perhiasan. Masih ada kemungkinan ada nabi setelah beli beli itu kata mereka. Padahal kalau kita kembali kepada tafsir para sahabat Rasulullah SAW, mereka mengatakan bahwasanya khatam di sini adalah akhir khatamun nabiyyin artinya adalah akhirun nabiyyin yaitu nabi yang paling terakhir. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis sebuah hadis beliau mengatakan wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan aku adalah nabi yang khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah setelah diriku. Menunjukkan bahasanya maksud dari khatam di sini adalah akhir. Artinya tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ini adalah pentingnya kita memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dalam semua perkara. Kalau ada perselisihan di antara kita, di antara kaum muslimin tentang sebuah perkara, padahal sama-sama berdalil dengan Al-Quran dan juga Sunnah, maka harus ditimbang, harus dikembalikan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah tersebut kepada pemahaman para sahabat. Kita sama-sama membuka tafsir. Benar nggak para sahabat mengemahami demi demikian? Kalau benar, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka kita harus siap untuk meninggalkan pemahaman terse tersebut. Kemudian di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap para sahabat Nabi SAW adalah menjaga lisan kita dari menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat. Para sahabat Nabi SAW, mereka adalah manusia seperti kita. Kadang benar dan juga kadang salah. Dan mereka bukan orang-orang yang maksum. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menahan lisan kita dari membicarakan aib-aib para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini diharamkan. Tidak boleh kita membicarakan aib-aib mereka. Dan perlu kita ketahui bahwasanya banyak riwayat-riwayat yang tidak benar yang menceritakan tentang kejelekan-kejelekan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seandainya itu benar, maka para sahabat Nabi Sallam itu adalah mujtahidun. Ya seandainya itu memang mereka berbuat salah, perlu kita ketahui bahasa mereka adalah mujtahid. Artinya mujtahid, kalau dia salah, kalau dia benar dapat dua pahala. Dan seandainya dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Itu adalah keadaan para sahabat Rasulullah SAW. Jadi seandainya ada di antara mereka yang salah dalam berjitihad, maka akan mendapatkan satu pahala. Ya kemudian para sahabat Nabi SAW Seandainya ada di antara mereka yang berbuat dosa Maka Mereka sangat cepat bertobat kepada Allah SWT Dan itu banyak ceritanya Ketika mereka berdosa segera bertobat kepada Allah SWT Kemudian Mereka banyak berbuat amal di mana amalan-amalan yang mereka lakukan ini Menghapuskan kejelekan yang mereka